ini yakni disyaratkan untuk dihilangkan wa zulmul abdi nasah, ialah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya yakni berbuat kemaksiatan wa annahu la amna wa la istida'a dan bahwasanya tidak ada keamanan dan tidak ada pula petunjuk illa liman lam yadhlim nafsah kecuali bagi seseorang yang tidak menzalimi dirinya. Ini pemahaman mereka para sahabatul kiram. Fabayyana lahumun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada mereka ma dallahum yang yang menunjukkan kepada mereka ala anna syirka zulmun fi kitabillah bahwasanya kesyirikan juga kezaliman dalam kitab Allah. Al-zulm ikhwanatina azakumullah maknanya ialah wabu'un syait fi ghairi mawbi'ihi. Agar ikhwan Kezaliman itu ialah wabu'un syait fi ghairi mawbi'ihi. meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang namanya kezaliman. Syirik dikatakan kezaliman ikhwanafiddin Allah, sebab syirik itu wada'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha syirik itu ya ikhwan wada'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha meletakkan ibadah bukan pada tempat yang seharusnya dipersembahkan untuk Allah semata ternyata dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala sehingga syirik itu zulm Syirik itu ikhwan kawan, keboliman. Belum mengatakan itu. Fala yahsurul amnu wal ihtida. Maka tidak akan diperoleh keamanan dan petunjuk. Illa liman lam yalbis imanahu bidhulmin. Kecuali bagi seseorang yang tidak mencampuri imannya dengan keboliman. Ya, ini dengan kesyirikan. Fa inna man lam yalbis imanahu bi Maka barang siapa yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman ini, jadi kesyirikan, kana min ahli amni wal ihtida. Maka dia termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kama kana min ahli istifa. Bagaimana pula dia termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa taala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Allah mengatakan faminhum zalimul linafsih. Di antara hamba-hamba kami yang terpilih itu ada yang membolimi dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada pula di antara mereka yang muqtasid, yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka pula ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya. Sehingga para muwahhidun orang-orang yang tidak berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah ahlul amni wal tidak, orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk sekaligus sebagai ahlul istifa orang-orang yang terpilih dipilih oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini Fatir ini ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan hamba-hambanya yang terpilih. Di sini Allah Taala memulai dengan kelompok yang paling rendah, yang paling rendah, yaitu yang zalimun linafsih, yang menzalimi dirinya. Ini dibahas oleh para ulama yang fanabitina azakumullah. Apa sebab? Apa sebabnya didahulukan golongan yang satu ini? Orang-orang yang menzalimi dirinya yang bermaksiat kepada Allah, yang berbuat dosa kepada Allah. Disebutkan Nabi Allah ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah bahwasanya kelompok ini sangat banyak. Al-zalimul nafsihi kathir. Orang-orang yang membalimi dirinya, yang berbuat dosa, yang berbagi maksiat itu banyak. Karena banyak didahulukan. Hadal. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ya, Ibn Abidin Azzaikumullah, didahulukan li'alla yai'as supaya orang tersebut tidak putus asa. La yai'as min rahmatillah tidak putus asa dari rahmat Allah Taala sebab dia termasuk ahli istiha orang-orang yang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mewarisi kitab ini. Paham ya? Sehingga didahulukan supaya dia tidak putus asa. Dikasih harapan. Kemudian kalimat sabiqun bil khairat, kelompok orang-orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan disebutkan bagian terakhir li'alla ya'jab binasih supaya dia tidak ujub, tidak bangga diri. Supaya dia tidak bangga diri. Ini khonabidina azakumullah. Dua ihtimal. Dua kemungkinan kenapa didahulukan terlebih dahulu, disebutkan terlebih dahulu. Kelompok walimun linasihi. Baik, ya, Pak. Walimun linasih. Mereka ini khonabidina azakumullah ialah al-ma'asi wa zunub. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan perbuatan dosa selain syirik, selain kekufuran, selain kemunafikan kami i'tiqadi. Mereka ini zalimun li yang berbuat dosa, kemaksiatan. Tetapi kemaksiatan yang selain syirik, selain kekufuran, selain kemunafikan. Al-muqtasid wa minhum muqtasid, muqtasid ikhwan ialah orang-orang yang hanya melaksanakan kewajiban. Orang-orang yang hanya melaksanakan kewajiban. Dan hanya meninggalkan keharaman kecil. Ada muqtasidun. Orang-orang yang atabil wajibat. Yang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan meninggalkan keharaman-keharaman saja. Ini muqtasidun. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang ikhwan fillah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mereka ini siapa? Kata para ulama, orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan perkara sunnah. Al-wajibat wal mustahabat Orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang dianjurkan, yang sunnah. Meninggalkan al-muharramat wal makruhat. Juga meninggalkan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ada sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Jadi tingkatan ikhwan fillah Tamam? Yang paling utama sabiqun bil khairat. Setelahnya muqtasid. Setelahnya lagi zalimun linafsih. Dan tiga-tiganya termasuk ahlul istiha orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang ya azakumullah, orang-orang yang terpilih itu bukan berarti lepas dari dosa. Paham ya? Bukan berarti lepas dari dosa. Dia berdosa. Bahkan bukan sering berdosa. Orang yang sering menggolimi dirinya. Tetapi tidak pernah syirik, tidak pernah kuhur, atau ini hak. inifak, ya, Ayat ini pula kita azakumullah dijadikan dalil oleh sebagian para ulama untuk menjelaskan bahwasannya kewalian tingkat kewalian itu bertingkat-tingkat kewalian seseorang atau kewalian ya derajat wali seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan iman dan takwa dia. Ada yang masuk dalam bagian sabiqun bil khairat, ingatan wali yang tertinggi. Ada yang masuk dalam bagian muktasid, wali yang tengah-tengah. Ada yang wali li tingkatan kewalian yang paling rendah. Paham ya? Dari sini khanafidzina azakumullah berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu wali. Waliullah itu. Itu waliullah. Namun tingkat kewalian dia tergantung iman dan takwanya. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi takwanya, semakin tinggi martabatnya, maka semakin tinggi pula kewaliannya. Mencapai tingkatan sabiqun fil khairat. Sehingga kaum muslimin, kaum minin itu awliya Allah, wali-wali Allah. Paham ya? Nah, Masya Allah. قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينفي Dan ini tidak meniadakan. Ayu akhadha ahaduhum. Salah seorang di antara mereka dihukum, diakhad dihukum. Bi zulmihi li nafsihi dengan kezaliman dia terhadap dirinya. Maksudnya ikhwan, orang-orang yang termasuk ahlul istihaq orang-orang yang terpilih dalam ayat ini tidak meniadakan, tidak menafikan dirinya akan dihukum. Tidak meniadakan dirinya berdosa, tidak. Mungkin dia dosa, mungkin dia maksiat, dan mungkin dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tetap sebagai orang-orang yang terpilih sebab bukan musyrikin, bukan kafirin, bukan munafikin. Tamam? bin idza lam yatub dihukum dengan dosanya bila dia tidak bertaubat. Ini ikhwan tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang beramal seberat biji zarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya dan barang siapa pula yang melaksanakan sebiji zarah kejelekan, maka dia juga akan melihatnya. ini semuanya akan dihisab, akan dihitung. Tamam? Akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله Pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'a?" Siapa di antara kami yang tidak pernah beramal kejelekan? Artinya apa ya, Pak? Ya, pasti, pasti siapa saja di, di kalangan kita pasti akan berbuat kebaikan eh, kejelekan ya. Gimana? Dikatakan dalam ayat tadi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya Barang siapa yang beramal seperti dia zarrah akan melihatnya Ya, Kalian akan melihatnya. Faqala maka Rasulullah menjawab, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar Siddiq, alas tatankob, Bukankah engkau keletihan, merasakan letih, payah, kecapean? Alas tatah dan bukankah engkau bersedih hati, bersedih yusibuka al-la'wa Al-la'wa atau la'wa Bukankah menimpa kamu masa-masa susah? Kesulitan hidup. Al-la'wa, asyiddah, wa biqul ma'isyah. Asyiddah, masa-masa sulit. Biqul ma'isyah, hidup yang sempit. Paham ya? Bukankah engkau ini atau menimpa dirimu masa-masa sulit? Bukankah menimpa dirimu kehidupan yang sempit? Fadzalika ma tujzauna bih, itulah yang kalian balas dengannya. Masya Allah. Artinya balasannya dalam bentuk seperti itu untuk kaum mukminin dengan kelebihan dia, kecapean dia, kepayahan dia, sakitnya dia, sedih hatinya dia, ditimpa kesulitan, kesempitan hidup, keruwetan hidup. Wal hadis kana azzakumullah dari jalan Abu Bakar bin Abi Zuhair dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu walam yasma' min Paham ya? ini ikhwan. Dari jalan Abu Bakar bin Abi Zuhair dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sementara Ibnu Abi Zuhair tidak mendengar dari Abu Bakar Siddiq bahwa mada munqati'. Hadis ini khonabidina azakumullah bermakna secara maknanya datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu talanhu dikeluarkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan tentang sebab turun ayat ini. Sekian ya ikhwan. Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah berkata, "Lamma nazalat man ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang beramal kejelekan maka aksi akan dibalas dengannya. Kata Abu Hurairah, "Balagat minal muslimina mablaghan syadida." Maka ayat ini pun membuat kaum muslimin merasakan keberatan yang sangat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Qaribu wasattitu." Qaribu wasattitu. Beramal kamu kalian dan sattitu, luruslah dalam beramal. Fa fi kulli ma yusabu bi muslim kafarah maka setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa. Hatta nakbata yukibuha eh, au syaukata yushakuha sampai kesulitan yang menimpa dia atau duri yang mengenai dia. Itu akan menjadi kafarah sebagai penghapus dosa bagi kaum muslimin. Maknanya karena Nabi Muhammad kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu hukumannya terkadang dalam bentuk seperti ini musibah asyidah kesulitan hidup kerugian hidup kesedihan kepusingan kepayahan kelatihan duri kena musibah kena silet bola kena pisau atau misalnya ini semuanya eh, sebagai kafarah sebagai penghapus dosa untuk kaum muslimin قال رحمه الله تعالى فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة، Maka dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya kaum mukminin bila dia telah mati dakhala jannah dia telah masuk dalam surga. Qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masa'ib. Terkadang dibalas di, di, diberi balasan kejelekan-kejelekan dia itu di dunia ini dengan masaib, dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Qala, beliau berkata, "Faman salima min ajnati zulmi tsalatsa." Maka barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman, asyirik yang pertama kesyirikan yang kedua wa zulmil ibad menzalimi orang lain hamba-hamba Allah yang ketiga wa zulmihi li nafsihi bima duna syirik ia membalimi diri sendiri selain kesyirikan ini kemaksiatan kana lahul amnu tam wal ihtida'u tam maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan bimbingan petunjuk yang sempurna. Ini kalau selamat dari tiga-tiganya. Selamat dari kesyirikan, selamat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Baik dosa yang menyangkut orang lain atau dosa yang menyangkut diri mendapatkan al-amru tam wal ihtida'u tam. Sempurna keamanannya, sempurna hidayahnya. وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ظُلْمِهِ لِنَسْتِهِ Dan barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman terhadap diri sendiri. Artinya, dia terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam tindakan dosa. جَانَ lahul amnu wal ihtida'u Maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk secara mutlak, secara umum. Di sini khanafitina azakumullah perlu terangkan. Ada istilah al-amnul mutlak, al-ihtija'ul mutlak, ada pula yang namanya mutlakul amni wa mutlakul ihtida'. Tahu bedanya? Kalau al-amnul mutlak, al-ihtida'ul mutlak, keamanan dan hidayah secara mutlak artinya sempurna keamanan dan hidayah yang sempurna. Ini diberikan bagi orang-orang yang selamat dari tiga jenis kezaliman. Paham ya? Syirik dan syirik. Dosa dan dosa. Membalimi orang lain juga tidak. Maka mereka ini ya, mendapatkan keamanan dan hidayah secara sempurna. pengertian mutlakul amni wal ihtidak keamanan dan hidayah secara umum maksudnya an-naqis keamanan dan petunjuk yang kurang kurangnya tergantung kadar dosa dia ini khonamitin azakumullah diberikan kepada orang-orang yang terjatuh dalam tindakan-tindakan dosa jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala selain syirik, selain kekufuran, selain nifaq i'tiqadi. Dan dia mati di atas dosa tadi. Dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ini ikhwan mendapatkan keamanan dan bimbingan hidayah secara umum. Artinya apa? Artinya kata para ulama, dia ini merasa aman tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Paham ya? Dia merasa aman, tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Walaupun dia diazab, walaupun dia dihukum nanti di akhirat, tetapi tauhid yang ada pada dia itu menyelamatkan dirinya dari ancaman neraka yang selama-lamanya. Dari kita Itu pengertian mutlakul amni wa mutlakul ihtida. Paham ya? Paham ya Hah? Nah. Atau saya mau bahasa yang lain, ke keamanan yang sempurna, salah e, petunjuk yang sempurna, dan keamanan serta petunjuk yang kurang. Nah, sudah, sudah. Kalau yang sempurna, ini untuk orang-orang yang selamat dari tiga kebaliman. Yang kurang, orang-orang yang tidak selamat dari perbuatan dosa. Paham ya? Kadar kurangnya tergantung kadar dosanya masing-masing. Hada mafhumun insyaallah taala. Bimakna kata beliau maknanya ini yang yang berikut ini siapa yang tidak selamat dari kebaliman terhadap diri sendiri artinya para siapa yang tidak selamat dari perbuatan dosa maka dia ini mendapatkan keamanan dan hidayah secara umum. Maknanya kata beliau, annahu la budda ayyadkhulal jannah. Maksudnya dia pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia diazab terlebih dahulu dengan dosa-dosa dia. Dia pasti masuk surga. Dia pasti tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Itu maknanya karena wu'ida bidzalika fil sebagaimana dia dijanjikan dengan hal itu pada ayat yang lainnya. Ini bukan dalam ayat yang setelahnya. Allah mengatakan jannati adnin yadkhulunaha. Jannati adni yadkhulunaha. Surga-surga adn yang mereka akan memasukinya. Wa qad hadahu Allah ila siratil mustaqim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada dia kepada siratul mustaqim allati takunu akibatuhu fihi ilal jannah yang mana akibatnya nanti dengan dia menelusuri siratal mustaqim ialah ke dalam surga wa yahsulu lahu min naqsil amni wal wal ihtida bihasabi ma naqasa min imanihi bi dhulmihi li nafsihi dan dia akan mendapatkan kekurangan rasa aman dan kekurangan petunjuk tergantung dengan kurangnya iman dia disebabkan karena perbuatan maksiat. Paham ya? Sehingga orang tadi ikhwan mendapatkan keamanan atau istidak yang kurang. Kurangnya itu tergantung kurangnya iman dia. Dan itu tergantung dosa-dosa dia. Semakin banyak dosanya, semakin kurang rasa amannya semakin kurang hidayahnya. Paham ya? Semakin banyak dia ber, e, mentaati Allah, semakin sedikit kemaksiatannya, maka semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna rasa aman dan istiqah dia. Paham ya? Ada. قال رحمه الله تعالى ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله bukanlah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa syirik." Sesungguhnya itu ialah syirik. Anna man lam yusyriki syirkal akbar yakunu lahul amnu tamul ihtida'u utam. Bahwasanya orang yang tidak syirik dengan syirik yang besar berarti dia mendapatkan rasa aman yang sempurna dan bimbingan yang sempurna. Bukan itu maksudnya. Kalau yang bukan berarti kemudian sesungguhnya itu ialah syirik. Berarti kalau semata-mata aman dari syirik, halal. Dapat aman yang sempurna, dia yang sempurna. Nggak demikian maknanya. Nggak demikian maknanya. Sebab, bisa jadi, orang ini selamat dari kesyirikan. Tidak syirik besar, tidak kufur besar, tidak nifak yang besar. Tetapi, orang ini, terjatuh dalam bab yang lain. Apa itu? kemaksiatan, dosa-dosa besar, dan semisalnya. Yang dengan kemaksiatan tadi, yang dengan dosa tadi, akhirnya apa? Akhirnya mengurangi, mengurangi al-amr dan istidak tadi. Paham ya? Mengurangi kesempurnaan rasa aman tadi. Yang seharusnya dia mendapatkan aman yang sempurna, berkurang, berkurang, berkurang dengan dosa dia tadi. Paham maksudnya? Paham ini? Hah? Hah? Tentang, jangan lihat saya, lihat bukunya. Ini lihat saya ya. Ya, kena paham. Ini saya. ini bukunya sih. Paham ini ya? Saya ulangi lagi ya. Disebutkan dalam riwayat yang di atas. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Agar Ketika para sahabat yang mulia radhiyallahu taala majma'in mengeluhkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak membalimi dirinya?" Ya kan? Kata Rasulullah, "Ya kan? Bukan demikian yang dimaksud. Yang dimaksud dengan keboliman di sini ialah kalau kata Rasulullah, syirik. Paham ya? Maksudnya ialah seorang yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Paham ya? Apa keutamanya ya, Pak? keutamanya mendapatkan rasa aman dan hidayah. Ya kan? Rasa aman dan hidayah. Kata beliau, jangan dipahami, jangan dipahami dengan kalimat ini. Sesungguhnya yang dimaukan ialah syirik. Berarti, berarti kalau ada orang yang tidak syirik, tidak syirik besar, semata-mata nggak syirik besar, kalah. Berarti dia mendapatkan rasa aman yang sempurna atau hidayah yang sempurna. Bukan begitu maksudnya kata beliau. Jangan dipahami demikian. Loh kenapa? Kita lihat. Kata beliau. Fa'inna ahadithahul kathirah. Sesungguhnya ada sebab hadis-hadis beliau yang sangat banyak. Ma'anususul Quran. Disertai dengan nas, nas Al-Quran. Tubayyinu. Menjelaskan. Anna ahlil kabair. Bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa besar. Mu'arrabuna al-khawf mereka itu dipampangkan kepada rasa khauf, rasa ketakutan. Dihadapkan kepada rasa ketakutan. Jangan sebab dosa-dosa mereka. Lam yahsul lahumul amnu tam. Mereka ini tidak mendapatkan rasa aman yang sempurna. Wal ihtida'u tam. Dan hidayah sempurna. Alladhi yakununa bihi Buhtadina ila siratul mustaqim yang dengan itu mereka akan bisa terbimbing kepada jalan yang lurus. Siratil ladzina an'amallahu alaihim. Jalan orang-orang yang Allah kasih kepada mereka min ghairi azabin yahsulu lahum dengan tanpa azab yang mereka terima nanti. Bal ma'ahum aslul ihtida ila hadzal sirat. Bahkan bersama mereka, yakni bersama ahlul kabair, orang-orang yang berbesar besar, aslul ihtida mendapatkan asal atau pokok hidayah saja. Ila hadzal sirat kepada jalan yang lurus. Wa ma'ahum dan bersama mereka pula aslu ni'matillahi ta'ala alaihim pokok atau asal kenikmatan Allah atas mereka semua. Wala budda min dukhul jannah dan mereka harus masuk ke dalam surga. Paham dari sini? Saya ulangi lagi. Eh, saya ulangi lagi. Saya biarkan. Di sini kalau Allah ada sebagian orang mereka ini Allah selamat dari keboliman yang tiga itu. Selamat dari kesyirikan, selamat dari perbuatan dosa, selamat dari membolimi orang lain. Nah, selamat dari tiga jenis keboliman. Ingat-ingat ini ya. Mereka ini ya, kawan, keutamanya apa? Mendapatkan rasa aman yang sempurna, mendapatkan hidayah yang sempurna. Maksudnya mereka ini khonafidina azakumullah masuk dalam surga belum dengan tanpa azab. Paham ya? Kalau nggak ada yang perlu diazab, apalagi yang nggak ada usaha. Paham ya? Paham, paham ini? Sebagian lagi yang lainnya, sebagian lagi yang lainnya, ada yang terjatuh dalam perbuatan dosa, ya kan? Ada yang maksiat, dosa besar, selain syirik, selain kufur. Mereka ini tidak mendapatkan rasa aman yang sempurna. Tidak mendapatkan eh, tidak hidayah yang sempurna pula. dapat. apa ini? Mereka mendapatkan hidayah dan rasa aman yang kurang. Paham ya? Enggak sebenarnya kurang. Kurangnya itu tergantung kadar kurangnya iman mereka. Paham ya? Kurangnya itu tergantung kemaksiatan mereka. Lalu apa fungsinya iman, eh, keamanan, dan hidayah yang kurang tadi itu? Fungsinya ya fungsinya ialah menyelamatkan mereka dari azab yang abadi. Paham ya? Menyelamatkan mereka dari azab yang abadi. Mereka akan siksa dengan dosanya. Kalau Allah mengendaki. Akan dihukum dengan kemaksiatannya. Tetapi tidak selama-lamanya. Sehingga fungsi aman keamanan yang kurang tadi itu ialah menyelamatkan mereka dari azab yang abadi dan mereka pasti dan pasti masuk dalam surga walaupun tidak langsung. Paham ini? Paham ya? Faham. Kalau kamu pahami di sini, maka kata beliau di sini, sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan keboliman di sini ialah syirik. Jangan ada satu orang pun yang memahami kalau orang tersebut tidak syirik besar, tidak kufur besar, kalah. Berarti dia mendapatkan aman yang sempurna, hidayah yang sempurna. Jangan. Salah itu. Salah itu. Tidak cukup hanya selamat dari syirik itu maunya. Paham ya? Tapi harus selamat dari syirik, selamat dari dosa, selamat dari membalimi orang lain. Harus tiga-tiganya. Paham ya? Ada Allah. Tapi karena Allah, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkan orang-orang yang berbuat dosa besar, mereka itu tertimpa ketakutan, diancam dengan azab, dan yang semisalnya. Sehingga, walaupun dia itu tidak syirik, tetapi kalau dia itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dosa besar, maka mengurangi rasa aman yang sempurna tadi itu menjadi amal yang berkurang. bila huna. Faham ini? Mafhum gullo? Nah. Wa qawluhu innama huwa syirk. Dan sabda beliau sesungguhnya kebaliman yang dimaksud ialah kesyirikan. In arad al-akbar. Kalau yang beliau inginkan ialah syirik besar, maksudu, Maka maksudnya ialah. Anna man lam yakun min ahlih. Fahuwa amin. Barang siapa yang bukan termasuk ahli syirik besar. Maka dia aman. Mimma wu'ida bihil musyrikuna min azabid dunia wal akhirah. Dia akan aman dari apa yang dijanjikan kepada kaum musyrikin dalam bentuk azab dunia dan azab akhirat. Paham ya? Mafhum. Wa in kana muraduhu jinsa syirki. Namun kalau yang beliau inginkan di sini ialah semua jenis kesyirikan, semua jenis kesyirikan, fayuqal maka dikatakan zulmul abdi linasjih. nafsih. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, lihi. seperti bakilnya dia kikirnya dia, meditnya dia, bihubbil mal, dengan sebab cintanya kepada harta, biba'dil wajib, sehingga apa namanya meninggalkan sebagian kewajiban wa syirkun aswar termasuk syirik yang kecil ini khonafidina azakumullah masuk dalam bab ayat Allah tabaraka wa taala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Artinya dikarenakan dia sangat cinta kepada harta benda, maka hawa nafsunya menjadi pemimpin dia. Tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan kewajiban. Ini ya kawan, minimalnya syirik asghar kata beliau. Sehingga masuk dalam bab apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa enggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Wa ma yubghidhuhu Allah taala. Dan kecintaan dia kepada apa yang dibenci oleh Allah taala. Hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillah syirkul asghar. Sampai pada tingkat dia mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan kepada Allah juga syirik kecil. Paham ya? dalam bab apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wa nahu sih misalnya, Paham ya? Nah kalau kata beliau, kalau yang beliau maksudkan ialah syirik, semua jenis syirik, ini juga termasuk kata beliau. Maka fahada fatahu min al-amni wal ihtida fi hasabih. Maka orang seperti ini akan luput dari dia rasa aman dan hidayah tergantung kadar syiriknya. Paham ya? Tergantung kadar syiriknya. Yang cilik, cilik, cilik, cilik banyak, semakin kurang, kurang, kurang amannya. Paham? Ini tentang apa? Hah? Ya, Nah, ini ke saya terus nggak tahu bukunya sebelah kemana ya. Allah. ولهذا كان السلف على كان itulah سلفنا الصالح رحمهم الله yudkhiluna dzamba fi hadzal syirik fi hadzal i'tibar mereka memasukkan perbuatan dosa dalam bab syirik ini dengan sisi ini pula. Paham ya? Dosa dimasukkan dalam bab syirik dari sini, dari sisi sampai pada tingkat mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha mulakhasa. Selesai dengan ringkas. Ul bal intaha bi hurufih. Bahkan selesai tak huruf-hurufnya. Artinya bukan diringkas sama Malik eh, sama syarif, tapi dinukil di harfih dengan huruf. Hmm. Nah. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى berkata قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Para sahabat. Para sahabat berkata, Wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bi zulm. Siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman? Qal belum mengatakan zalika syirik. yang dimaksud dengan zalim di sini ialah kesyirikan. Alam tasma'u qaul al-'abd salih inna syirka la zulmun 'azim. Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba yang saleh? Sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Kata beliau. Falamma ashkala 'alaihimul murad bi zulmi. Maka tatkala muskil, rumit atas para sahabat Maksud kezaliman di sini tatkala para sahabat masih bingung, masih muskil, masih nggak paham apa yang dimaukan dengan kezaliman di sini. Fadhannu, maka mereka mengira anna zulman nafsi bahwasanya kezaliman kepada diri sendiri yakni dosa dakhilun fi masuk pada makna ini. Wa anna man zalama nafsah dan barang siapa yang membalimi dirinya, ayya minkan kan, dalam bentuk keboliman apapun, yakni sekecil apapun dosanya, lam yakun amina wala muhtadiyah. Maka dia tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Paham ya? Maka ajabahum salawatullahi wa salamu alaih. Maka Rasulullah SAW menjawab mereka, menerang kepada mereka, bi anna zulmar rafi' lil والهداية على الإطلاق هو الشرك. huwa syirik. Bahwasanya kebaliman, kebaliman yang mengangkat, yang menghilangkan rasa aman dan hidayah secara mutlak ialah kesyirikan. Ialah kesyirikan. Wahada wallah huwal jawab alladhi yashfil alil wa yurmil ghalil. Ini demi Allah kata beliau jawaban yang menyembuhkan orang yang sakit dan apa namanya melepaskan dahaga seorang kehausan. Yurwi itu bikin orang apa? Puas minum. al ghadil orang yang haus menghilangkan dahaga ini. Nah. Fa inna zulma al-mutlaqa at-tam wa syirik. Sebab kebaliman yang mutlak, yang sempurna, ialah kesyirikan. Alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Yaitu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wal amnu wal huda al mutlak sementara rasa aman dan hidayah yang mutlak wal amnu fi dunia wal akhirah. Ada wasawab. Yaitu rasa aman di dunia dan di akhirat nanti. Berarti di sini ikhwan, keterangan yang dulu Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan al-aman dengan dua makna, aman di dunia wa aman di akhirat lahu salafun fi Punya salaf salaf ini yaitu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ulang lagi. Wal amnu wal hudal mutlak, rasa aman dan bimbingan yang mutlak wal amnu fid dunya wal akhirah yaitu aman di dunia dan di akhirat wal huda ila siratil mustaqim dan bimbingan kepada jalan yang lurus Perhatikan ya ada kaidah muhimmah Fadhulmu al mutlaqut tam maka kezaliman yang mutlak yang sempurna apa itu apa itu syirik rafi'un lil amni wal huda al mutlaqit akan menghilangkan keamanan dan bimbingan yang mutlak yang sempurna pula. Paham ya? Atam litam. Zalim yang sempurna menghilangkan aman yang sempurna pula. Kata beliau, wala yamna'u dzalik. Dan hal itu tidak menghalangi. Ayyakuna mutlaqu gulmi mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqil huda. Fata'ammal. Hal itu tidak menghalangi kezaliman ya, secara umum. Ini selain kesyirikan. Zalim dalam bentuk dosa. Zalim dalam bentuk mendolimi orang lain. Selain kesyirikan ya Pak. Mani'an. Dia bisa menghilangkan mutlakul aman. Keamanan secara umum. Wa mutlakil huda. Dan bimbingan secara mutlak. Fasa amalhu. Paham insyaAllah ya? Paham ya Pak Paham ya ini? khulafahnya. Sebab melihat ayat yang tadi itu. Ayat yang yang, yang kita bahas sekarang. Khulafahnya ikhwan, ayat Allah Tabaraka Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman. Alladzina amanu. Apa maknanya ikhwan? Maknanya ialah orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata. Ada isbat. Walam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Artinya apa? Tidak mencampurinya dengan kesyirikan. Ada maka nabi. Jumlah ini adalah makna kalimat syahadah la ilaha illallah. Paham? Paham ya? Mafhum. Saya ulangi lagi. Ayat ini kalau tidak umum. Sama mengandung, menggunakan eh, menggunakan lafaz alladzina. Semua pihak yang memiliki sifat seperti ini. Baik laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki atau perempuan. Yang penting dia amanu walam yalbisu imanahum qabul. Yang kedua, kalimat bihulmin di sini ialah disyirkin dengan kesyirikan. Tamam? dan kesyirikan. Kemudian, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini mendapatkan keamanan dan hidayah. Tafsir yang sahih ialah al-amnu fid dunya wal akhirah wal ihtida fid dunya wal akhirah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah ada al-amnu tam ada al-amnu naqis. Ada aman yang sempurna, ada aman yang kurang. Aman yang sempurna bagi orang-orang yang selamat dari tiga kebaliman. Aman uh, selamat dari kesyirikan, dari dosa dan dari menzalimi orang lain. Amin. Artinya apa? Fungsinya dia masuk ke dalam surga bila azab. Jangan tambah azab. Mahum? Aman yang yang yang kurang, rasa aman yang kurang. Ini bagi orang-orang yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kesyirikan, namun dia terjatuh dalam perbuatan sesat dalam perbuatan kemaksiatan. Fungsinya apa ya ikhwan aman yang kurang di sini? Fungsinya ialah menyelamatkan dia dari azab yang abadi dalam neraka. Yang kedua, fungsinya ialah e, memasukkan dia ke dalam surga walau ba'dahin, walaupun pada akhirnya nanti. Saya dipahami ya? Saya dipahami insyaAllah. هذا خلاص هذا انتهينا في سؤال ها في سؤال ada yang mau tanyakan Kenapa? Dan itu bihasatin. Iya, bihasatin. Ayo sini. Jawabannya ialah hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kita baca tadi itu. Terkadang dia itu hapus dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Entah ini. Kan kan tadi sama. Yang disebutkan tadi sama Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qad yujza bisayyiatihi fi dunya fil masaib. Terkadang dia itu uh, dihukum di dunia dengan musibah-musibah yang ada. Sehingga dengan musibah yang menempat dia gugur, guguran dia punya dosa. Begitu dia mati, intah dosa dia, selesai dosa dia. Sehingga dia selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa, selamat dari menzalimi orang lain masuk dalam ahlul amn tam wal ibtida'i tam. Yang kedua, qad yakun yuwaffaq lit taubah. Terkadang kan bintina jazakumullah diberi taufik oleh Allah taala untuk taubat dari semua dosa-dosanya dengan taubat dan nasuha sama ta'ala zalik kemudian dia mati di atas perkara Tamam? Waqad yakun bil hasanatil mahiyah dengan kebaikan-kebaikan dia yang menghapuskan dosa yang lain. Paham? Dia memiliki sekian banyak uh, kebaikan yang sangat besar keutamanya, yang dengan itu menutupi semua dosa dia. Selesai. Banyak uh, asbab, <clears throat> yang membuat dulu uh, buhu tufar dosa dosa dia diampuni. Paham Nah, itu. Maaf. انتهينا عند الله يا أخي Anda mesti nyatakan apa namanya hadhil hadhil hasanah bisa menghapuskan hadhil sayyi'ah. Ada untuk pesan Allah. Wa ila qaidnya umum. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya yang namanya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Persen-persennya mana saja. Ini dosanya dihapuskan dengan amal apa? Amal yang ini menghapuskan dosa yang mana? Ada kulu, ada kulu indallah ya. Hah? Ada kulu indallah ya. Hah? Nah, ada kulu indallah ya. Kita hanya bisa menyatakan pada secara umum. Inal hasanat yudhibnas sayyiat. Untuk kasus Allah Allah. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Semua riwayat yang menjelaskan penghapusan dosa, fakair. Dosa yang kecil ya. Amal kabair, ma'atau. Ma'atau. Hmm. خلاص انتهينا مفهوم نكتفي هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين